أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, Bagian Percetakan dan Pengedaran, di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Al-Syekh Muhammad Al-Uthaymin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam, tapi atas nikmat Allah, ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata, karena Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang artinya, Aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan, sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya ikutilah aku dalam perjalanan hajimu. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Kota تردبت جلمنا بيت الله Baitullah yang agung, tumbuhan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah lima kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah. Inna awal wudi'a lalladhi lil فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan agama yang hak, untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar, sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فالحج ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج Jadi, haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap muslim yang balik, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz Hafadahullah, sebagai pelayan dua tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan, dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada. Dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci.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 Ketiga cara tersebut yaitu tamattu, qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al Utsaimin menerangkan cara tamattu yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haji, bila tidak, berpuasa 10 hari, tiga hari di saat haji, dan tujuh hari setelah pulang ke keluarganya. Cara kiron, yaitu berikhram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat, labaika umroh wa hajja. Sesampai di Makkah, bertuaf kudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah, menuju masyair, untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i, karena telah dilakukan setelah tawaf kudum. Wajib membayar haji. bila tidak, berpuasa 10 hari, tiga hari selama hajian, tujuh hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrod, yaitu berikhrom untuk haji. Sesampai di Miqat, pakailah ikhrom dan berniat dengan mengucapkan labaika hajja. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf kudum dan sa'i. Tetaplah berikhrom sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haji. Dari tiga cara tersebut, yang paling afdol adalah tamatuk, kemudian keron dan kemudian ifrat. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ihram, bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berihram dari salah satu mikot yang telah ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Mikot-mikot yang telah ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Zulhulaifah, yaitu mikot penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfa, yaitu mikot penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Robih, sekarang mereka berikrom dari Robih. Qarnul Manazil, yaitu mikot penduduk Najd, sekarang disebut Asailul Kabir. Yalamlam, yaitu mikot penduduk Yaman, sekarang mereka berihram dari Sa'diyah. Zatu Irq, yaitu mikot penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berihram dari Makkah bila berniat haji. Tapi bila berniat umroh, wajib berihram dari tanaim atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah berihram dari Jeddah. Bagi yang melewati mikot-mikot tersebut dengan niat haji atau umroh, wajib memakai ihram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ihram, terus kembali ke tempat tersebut untuk berihram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan kepada fakir Makkah. Bila Anda sampai di Mikot lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ikhram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama, bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan, Labaika Umroh. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh mikot yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati Bila sampai seluruh mikot, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Setelah Anda memakai ihram untuk umroh, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi, bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ikhramnya. tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram. Ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berikhrom memakai kaos tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berikhrom. Menutup kepala dengan ikhrom atau yang lainnya yang melekat kepala Adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan atau membawa barang di atas kepala tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, Kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh menggantikan ikhram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berikhram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta, dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berikhram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzubillahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk beriktibak selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf tujuh kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunnah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan menesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke hajar aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tuaf dengan berzikir, istighfar dan berdoa yang dikehendaki atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertuaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunnah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisarat atau bertakbir. Dan sunnah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai sebanyak tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan romal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada tiga putaran pertama saat tuaf kudum. Ada beberapa kesalahan dari jemaah haji dan umroh di saat bertuaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertuaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tuaf, padahal membatalkannya karena berkurang tuafnya dan berarti bertuaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengangkat suara saat bertuaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga jemaah haji wanita berdesak-desakan dengan jemaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan Makam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah muakkadah hukumnya melakukan solat dua rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca kuliah ya ayuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rokaat pertama dan kul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rokaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju sofa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati sofa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi i'tamara, fala junaha alaihi an yattawaf bihima. ومن تطوأ خيرا فإن الله شاكر عليم Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir tiga kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak tiga kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. lahul الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa. Tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jemaah haji. Lalu, turunlah dari sofa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di sofa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki sofa. Kerjakanlah sebanyak tujuh putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari sofa ke marwah terhitung satu putaran, kembali Anda dari marwah ke sofa satu putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan juga wanita berjalan cepat saat sa'i di antara dua alamat hijau. Setelah menyelesaikan tujuh putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamato, memendekkan rambutnya secara menyeluruh. Sedang bagi wanita, memotong ujung-ujung rambutnya, kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamato. Dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Syekh Muhammad Uthaymin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh, mulai saat berikhram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji, mulai saat berikhram sampai akan melempar jamratul aqabah, tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah Di hari ini, jemaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu, kiron, maupun ifrat, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajr dengan memendekkan yang empat rakaat tanpa jamaah. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini, baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu hari Tarwiyah. Sehingga menjalankan sholat fajar sembilan Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah, dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal sembilan Zulhijjah, hari Arafah berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah, mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunahkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya, bila tidak harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyebukkan diri dengan bertalbiah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir, dan tahlil. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa, baik untuk Anda, istri, anak-anak, dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasehati, dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka sholat zuhur dan asar di jamak dan di kosor, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sholat sunnah apapun, baik sebelum, sesudah, atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji, di antaranya, turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah. Keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari, ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Saling dorong dan mendesak untuk masuk ke Gunung Arafah untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan sholat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk solat maghrib di sana, dijamak dan dikosor dengan satu azan dan dua iqamah, begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya, sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jemaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum sholat maghrib dan isya di jamak dan di kosor. Padahal, sholat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Musdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunnah, sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Musdalifah sampai sholat fajar diberikan kemurahan bagi wanita dan orang-orang yang lemah, serta anak-anak, keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah sholat fajr, dianjurkan untuk berhenti di Masyaril Haram, yaitu gunung di Musdalifah, atau di mana saja di Musdalifah, untuk berdoa menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Kemudian mencari tujuh buah batu kerikil yang lebih besar dari kacang untuk melempar Jamratul Aqabah Kubro sedang selebihnya mengambil dari Mina. Lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah taala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir kemudian melempar jamratul akobah dengan tujuh batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Makkah, bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas bila mendahulukan yang satu dengan yang lainnya diperbolehkan. Tanggal 10 Zulhijjah. Allahu Kaum muslimin baik di barat maupun di timur pada umumnya dan jamaah haji di Mina pada khususnya merayakan hari raya Idul Adha Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jemaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haju dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jamrah. Di antaranya, Kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal disyariatkan melempar jamroh supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melempar jamroh dengan batu besar, sepatu atau kayu ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamroh merupakan kesalahan yang fatal yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil, sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah akabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahalul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berikhram, kecuali masalah wanita. Dan turun ke Makkah untuk tuaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan, lalu melakukan sa'i bila berhaji tamattu, atau bila belum bersa'i sebelumnya, bersama tuaf kudum, bagi yang berhaji keron atau ifrat, maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina. Maka turun ke Mekah setelah selesai melempar semua jamrat. Setelah selesai tawaf ifadah, di hari Nahr diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama tiga hari tashrik yaitu malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama dua malam saja Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Adapun waktu melempar tiga jamrot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughro dan wusto. Dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubro atau akabah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama dua malam, wajib baginya melempar ketiga jamrut di hari sebelas dan dua belas. Kemudian, keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar ketiga jamrat di hari ke-13. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina menandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati penyelesaian setelah menjalankan semua manasik baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya. Maka, tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tuaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Cara ziarah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat dan kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi, tidak perlu berikhram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya sepanjang tahun. Tapi, bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di dalam suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk solat di dalamnya. Karena solat di Masjid Nabawi lebih baik daripada seribu kali solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus ribu kali solat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila anda sampai di depan Masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah Bismillah, salawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya dengan berdoa, A'udhu billahi al azim wa wajhihi al karim wa sultanihi al qadim min minasy syaitanir rajim. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Sebagaimana disunahkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid dimanapun. Setelah itu, dirikanlah solat dua rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila didirikan di Raudhah. Bila tidak mungkin, solatlah dimanapun di dalam masjid Nabawi. Kemudian, Pergilah ke kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya, kemudian ucapkanlah salam dengan sopan dan suara merendah. Kemudian, bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah, yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunahkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah saw alaihi wasallam di antaranya khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagaimana disunahkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah saw alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية Disunahkan pula selama Anda masih berada di Madinah, pergi ke Masjid Kuba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk sholat di dalamnya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk mengunjunginya. Maka, Anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Uthaymin menerangkan, sebagai seorang haji bila telah pulang ke negerinya, hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir, zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insya Allah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jemaah haji, semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya. Akhil Muslim, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة